Di mana kita telah masuki pembahasan tentang awal mula peristiwa perang Uhud. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat tentang mimpi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadinya peristiwa perang Uhud ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raaitu ka'anni fi di'lin hasinah wa raaitu baqaran munharah anna ad-dir' فأولت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقرة هو والله خير kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika aku bermimpi dalam mimpi itu aku sedang memakai baju besi yang kokoh yang sangat kuat dan aku melihat sapi-sapi disembelih Lalu kemudian aku pun menakwilkan bahwa yang dimaksud dengan benteng yang kuat atau baju besi yang kuat itu adalah kota Madinah. Bahwa kota Madinah tidak akan jatuh ke tangan orang-orang kafir. Dan adapun tentang sapi-sapi yang disembelih tersebut demi Allah itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan yang nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksud adalah kaum mukminin yang menimpa mereka dalam peristiwa perang Uhud. Meninggalnya sebagian kaum mukminin sebagai syuhada. Dan itu adalah kebaikan agar kemudian mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang meninggal dalam pertempuran sebagai para syuhada. Lalu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Lau anna aqamna bil Madinah, fa in dakhalu alaina fiha qatalnahum." Kalaulah seandainya kita tinggal di Madinah, lalu tatkala mereka masuk kota Madinah, kami pun memerangi mereka. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi ma dakhala alaina fiha fil jahiliyah." Fa فكيف yadkhulu alaina fiha fil Islam demi Allah mereka tidak akan masuk mendatangi kami di Madinah ini di zaman jahiliyah lalu bagaimana mungkin dia akan memasuki tempat kami di dalam Islam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada para sahabat yakni yang mereka menginginkan untuk mendatangi Uhud bukan tinggal di Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Syaikhul Midan, Kalau begitu ya terserah kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai peralatan perangnya. Maka sebagian orang-orang Ansar yang tadinya mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk keluar dan tidak menunggu mereka di Madinah, maka mereka ingin menarik kembali menarik kembali ucapan mereka. Lalu mereka mengatakan, Ya Nabi Allah, sya'nuka ka'idhan. Wahai Nabi Allah, terserah engkau. Keputusan ada di tanganmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melengkapi dirinya dengan alat-alat tempur, alat-alat untuk berperang, berjihad, beliau mengatakan, "Laisa linabiyyin idza labisa la'matahu ay hatta yuqatil tidak dibenarkan bagi seorang nabi apabila dia telah mengenakan alat perangnya untuk meletakkannya kembali hingga dia berperang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi Al-Imam Ahmad Al-Hakim dan yang lainnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan tanaffala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayfahu dzal faqar yauma Uhud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan tambahan pemberian yaitu berupa pedang yang disebut zul faqar dalam peristiwa perang Badar. Zulfaqar ini nama pedang milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya dalam peristiwa perang Uhud, yaitu tambahan di luar dari ghanimah, harta rampasan perang. Ini tambahan yang diberikan kepada al-imam dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang ini disebut Dzul Faqar. Dzu al-Faqar dengan fa yang di fathah. Ada yang menyebutnya Dzul Fiqar dengan fa yang di kasrah namun yang masyhur dan itu yang ditetapkan oleh banyak dari ahlul lughah dengan fa yang di fathah. Zulfaqar Faqar dan merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu kebiasaan sebab yakni bangsa Arab pula memberi nama kepada benda-benda memberi nama kepada benda-benda sebagaimana e, benda-benda yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masing-masing memiliki nama-nama seperti pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut Zulfaqar dan beliau memiliki baglah baglah yaitu anak e, kuda keturunan kuda e, apa pertemuan antara kuda dengan keledai lahirlah baglah itu diberi nama duldul -dul. Bagal diberi nama Dul Dul. Beliau memiliki unta yang diberi nama Al-Qaswa. Sebagaimana beliau juga memiliki uh, himar, keledai yang diberi nama Ya'fur. Yang diberi nama Ya'fur. Beliau memiliki baju perang yang disebut Zatul Fudul. Bahkan uh, permadani, ya, permadani atau tikar itu ada namanya juga. Ya. Disebut al kur al kur Nah, jadi eh, masing-masing beliau sebut ini namanya ini, ini namanya ini, ada namanya. Maka pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut Zulfaqar. Dan disebutkan bahwa pedang ini dinamakan Zulfaqar disebabkan karena dia bergerigi. Ya, seperti ada bagian-bagian itu seperti gergaji. Pedang ini. Wa huwa alladhi ra'a fihi ruya yawma Uhud. Dan beliau melihat mimpi yang berkenaan tentang perang Uhud. Beliau mengatakan raaitu fi sayfi dzil faqar fallan. Aku melihat di dalam mimpiku pedangku dzul faqar itu patah. Fa awwaltuhu fallan yakunu fikum ay inhizaman. Maka aku pun mentakbirnya, menakwilkan yang dimaksud pedang yang patah tersebut adalah kekalahan yang menimpa kalian. ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة dan aku melihat di dalam mimpi aku mengikuti eh, kambing-kambing uh, kibash lalu aku mentakwil bahwa yang dimaksud adalah uh, kabsyul katibah asal nama kabsyu al-katibah itu alat perang alat perang yang dikenal di zaman dahulu. Yang alat perang ini dengan menggunakan batu yang besar. Jadi dia semacam ketapel ya yang dilemparkan untuk merobohkan benteng. Benteng lawan. Itu disebut kabsyu al-katibah dalam bahasa Arab. Ya, biasanya berkali-kali dengan kekuatan yang sangat besar ya itu dapat membobolkan dan menghancurkan benteng lawan nah maka yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah uh, munculnya para pahlawan-pahlawan, para pemberani dari kalangan para sahabat yang bertempur sampai titik darah uh, yang terakhir. Wa ra'aitu anni fi dir'in hasina fa awwaltuha al-Madinah dan aku melihat aku berada pada uh, baju perang yang kokoh. Aku pun menakwilkan yang dimaksud adalah Madinah. Wa ra'aitu baqaran tuzbah, Fa baqarun wallahi khair, fa baqarun wallahi khair. Lalu aku melihat sapi-sapi disembelih. Maka sapi-sapi demi Allah itu kebaikan Demi Allah itu kebaikan. Dijelaskan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa yang dimaksud dengan sapi-sapi yang disembelih tersebut adalah kaum mukminin yang menimpa mereka dalam peristiwa perang Uhud. Meninggalnya sebagian mereka mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para syuhada, orang-orang yang dimuliakan. Maka ini awal-awal pada saat persiapan para sahabat bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kaum musyrikin dalam peristiwa perang Uhud tersebut. Lalu berkata al hafidh Mukatsir rahimahullah wa utiya sallallahu alaihi wasallam bi rajulin min Bani Najjar fa shalla alaihi wa dhalika yaumul jum'ah dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang seorang lelaki dari Banu Najjar yang meninggal lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyolatinya dan itu bertepatan dengan hari Jumat wastakhlafa 'ala al-Madinati ibnu Ummi Maktum dan beliau mengangkat menjadi pengganti beliau untuk memimpin kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu wa kharaja ila Uhud fi alf maka keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Uhud bersama dengan seribu pasukan bersama dengan seribu pasukan فلما كان ببعض الطريق إن خزل عبد الله بن أبي في نحو من الثلاثمائة إلى المدينة maka pada saat di pertengahan jalan mundur kembali Abdullah bin Ubay tokoh munafik dan dia berhasil membawa orang yang semacam dia dari kalangan orang-orang munafik itu kurang lebih 300 orang kembali ke Madinah kembali ke Madinah pada saat mereka kembali ini jumlah 300 jumlah yang besar kalau jumlah pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seribu dikurangi 300 ya berkurang dalam jumlah yang banyak sekali sepertiga dari pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فاتبعهم Abdullah bin Amr bin Haram, حرام Jabir radhiyallahu an. maka Abdullah bin Amr bin Haram mengikuti mereka ayahnya Jabir radhiyallahu taala anhu mengikuti mereka yuwabbikhuhum yang menjelekkan perbuatan mereka wa yahudduhum 'ala ruju' dan memberi semangat kepada mereka untuk kembali bersama pasukan. Faqalu law na'lamu annakum tuqatilun lam narji'. Kata mereka, kalau seandainya kami mengetahui kalian akan berperang, kami tidak akan kembali. Kami tidak akan kembali. Ya, maksudnya tidak ada peperangan. Ya, sok merasa diri mereka pemberani ya, sehingga mereka kembali dengan alasan wah, pasti nggak ada perang kalau seandainya uh, kami mengetahui kalian berperang kami tidak akan kembali maka mereka pun kembali dengan alasan yang dibuat-buat yang pada intinya kufur kekufuran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala Falamma abu alaihi raja'a anhum wa sabbahum. Tatkala mereka enggan untuk kembali, maka Abdullah bin Haram meninggalkan mereka sambil mencaci mereka dengan perbuatan yang mereka perbuat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Beliau mengatakan "Lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Uhud raja'a nasun mimman kharaja ma'ah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Uhud, maka ada sebagian manusia kembali kembali meninggalkan pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam firqatain taqul nuqatiluhum wa firqatun taqul la nuqatiluhum. Maka para sahabat pun terbagi menjadi dua. Ada satu kelompok mengatakan kita perangi mereka. Satu lagi mengatakan tidak, kami jangan kita perangi mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum fil munafiqin fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu." Jadi turun firman Allah mengatakan, "Ada apa kalian?" Mengapa kalian berpecah menjadi dua kelompok dalam menyingkapi orang-orang munafik itu? Allah yang mengembalikan mereka. Allah yang mengembalikan mereka. Menampakkan kekufuran mereka. Disebabkan karena apa yang mereka perbuat dari kekufuran, kemunafikan. Jadi mengapa mereka kembali? Itu kan Allah subhanahu wa ta'ala. Karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah subhanahu wa ta'ala membenci kalau mereka ikut. Orang-orang tidak punya iman maka biarkan mereka tidak mengikuti peperangan tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyamizallahu alkhabitha minat thayyib untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk ya maka ini cobaan yang dengan cobaan tersebut diketahui siapa orang-orang yang bersabar yang tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa di antara mereka yang tidak memiliki iman yang menyimpan kekufuran. Maka uh, itu sudah menjadi kehendak Allah. Wallahu a'lam Allah yang mengembalikan mereka. Sehingga mereka tidak mengikuti peperangan itu. Lalu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innaha taibah tanfid dzunub kama tanfid an-naru fidbah. Sesungguhnya Madinah itu taibah ya, yang akan menghilangkan dosa-dosa seperti api yang menghilangkan e, kotoran yang ada pada perak. Jadi hikmah yang besar dengan e, mundurnya mereka dan memisahkan dirinya mereka dari pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin nampak adanya orang-orang yang kufur ini dalam jumlah yang besar ya kawan 300 orang tidak sedikit sementara mereka sedang membutuhkan pasukan yang dalam jumlah banyak orang-orang kafir yang jumlahnya demikian besar yang dibawa oleh Abu Sufyan dari berbagai kabilah Arab nah namun itulah yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan nazalat hadhil ayatu fina bahwa ayat ini turun berkenan tentang kami yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 22 idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala Tatkala ada dua kelompok di antara kalian ingin melemah, ingin kembali, tidak ingin melanjutkan peperangan, yang dimaksud dua kelompok yaitu dua kabilah. Banu Salamah dan Banu Harithah. Kata Jabir bin Abdullah, "Wa ma uhibbu annaha lam tanzil." Wallahu yaqul wallahu waliyuhuma. Aku tidak suka kalau ayat itu tidak turun. Artinya mereka senang ternyata ada ayat yang turun berkenan tentang mereka. Ya, kalangan Ansor dari Banu Salamah dan Banu Harithah. Lalu kemudian Allah mengatakan wallahu waliyuhuma. Allah yang menjaga mereka berdua. Yani dua kabilah itu. Allah yang memelihara mereka, Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Disebutkan dalam uh, Sirah Ibn Hisham dari jalur Ibn Ishaq dari Az-Zuhri dan Muhammad bin Yahya bin Habban dan Asim bin Umar bin Qatadah dan Husain bin Abdurrahman tatkala disebutkan hadis tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diceritakanlah tentang kisah keluarnya para sahabat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Uhud. Hatta kharaja fi alfi min ashabih hatta idza kanu bain al Madinah wa Uhud. Maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan seribu dari kalangan para sahabatnya. Tatkala mereka telah menempuh sekian langkah, mereka sudah berada di antara Madinah dan Uhud. Sebagaimana kita terangkan bahwa dari dari Masjid Nabawi menuju ke Uhud kurang lebih 5 km. ini jarak yang tidak begitu jauh. Sangat dekat sekali. Nah, ini sudah separuh perjalanan. Rasul bersama dengan para sahabat. In khadala anhu Abdullah bin Ubay bin Salul bituluthin nas. Abdullah bin Ubay kembali menarik diri dan dia berhasil membawa sepertiga manusia. Faqala ata'ahum wa asani. Ma nadri ala ma naqtul anfusana hahuna ayyuhan nas. Ya. Menaati mereka lalu dia menyelisih aku karena Abdullah bin Ubay juga merasa dirinya punya kedudukan di tengah masyarakat Ansar. Kami tidak tahu dengan alasan apa kami membunuh diri-diri kami wahai sekalian manusia? Faraja'a biman ittaba'ahu min qaumin min ahli nifaq war Maka kembalilah Abdullah bin Ubay dan diikuti oleh kaumnya dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang yang memiliki keraguan dalam hatinya. Wattaba'ahum Abdullah bin Amr bin Haram. Maka Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah mengikuti mereka. Lalu beliau mengatakan, "Ya kaum, أذكركم ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم Aku ingatkan kalian kepada Allah Jangan kalian Menghinakan kaum kalian dan Nabi kalian Pada saat dia menghadiri musuhnya Menghadapi musuhnya Kata mereka Lau na'lamu annakum tuqatilun Lama aslamnakum Kalau seandainya kami mengetahui Kalian akan berperang Kami tidak akan menyerahkan kalian Walakinna la nara annahu yakunu qital. Namun kami melihat sepertinya enggak ada perang. Sepertinya tidak ada peperangan. Qala falamma sta'saw alaihi wa abaw illa al-insiraf. Tatkala mereka bermaksiat dan mereka enggan untuk kembali bergabung bersama pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala maka ayah Jabir mengatakan ab'adakumullah, a'da'ullah, fasayughnillahu ankum nabiyyah. Semoga Allah menjauhkan kalian. Kalian adalah musuh-musuh Allah dan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan nabinya dari kalian. Yani tanpa kalian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Maka ini tentu merupakan cobaan-cobaan yang dialami oleh kaum muslimin. Ya, pada saat mereka keluar, mereka sedang memerlukan bantuan fisik orang-orang yang ikut serta dalam peperangan melawan kaum musyrikin justru ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik ya untuk melemahkan namun pada hakikatnya itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali dan tidak mengacaukan barisan kaum mukminin dan untuk menampakkan siapa yang mukmin dengan keimanan yang hak dan siapa yang menyimpan kekufuran di dalam hati-hati mereka. Baik, sampai di sini ikhwan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.